Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang ke-13. Nah, setelah kita selesaikan kemarin beberapa pantun atau puisi yang diawali dengan ad-dinu za'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum bad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah wa ma'tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lid-dar'il masadah sekarang kita akan masuk ke pantun yang baru qala al-mu'allifu asbahullah wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara wa kullu kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara. Artinya apa? Setiap segala sesuatu yang telah dibebankan oleh syariat ini dipermudah. Segala sesuatu yang dibebankan oleh syariat dipermudah. Nah, sejak asalnya dipermudah. Nanti kalau muncul faktor lagi yang membuat dia itu lebih yang memunculkan apa yang merasa berat dan semisalnya tambah mudah lagi. Contohnya, orang ketika menghilangkan hadas besar. Nah, barakallahu fikum atau menghilangkan apa? Hadas apa? Barakallahu fikum hadas kecil, kentut, BAB atau kencing misalkan. Nah, barakallahu fikum Itu diperintahkan untuk wudu, ya enggak? Keringan. ringan. Eh, ringan. Nanti kalau enggak mampu wudu, tayamum lebih mudah lagi gitu loh. Tahu belum? Eh, orang kalau enggak mampu salat dengan berdiri, salat atau enggak? Sholat atau enggak? Tetap sholat tapi dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk mudah lagi. Muncul taroa, muncul. Muncul apa? Muncul sesuatu faktor yang membuat nah barakallahu fikum lebih mudah lagi dengan berbaring. Seperti itu. Ini masuknya dalam apa? Kaidahnya, kaidah fikihnya apa? Masuk dalam khamsu qawaidul kubro itu apa? Apa? Antum? Awas. Sudah kita lewati berkali-kali, ayo. Khamsu al-qawaid al-kubra. Eh, cocok dengan apa? Cocok dengan pantun ini. Wa kullu makallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara. Ya, Yusuf? Ya, Ya, Tahu enggak? Cuman berat ungkapan. Wah, kalau berat ungkapan ya ungkapkan antum. Eh, al-masyaqqah tadlibut taysir. Al-masyaqqah tadlibut taysir. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu diungkapkan aja enggak usah berat-berat, ngapain Beratan. Eh, nanti kalau berat kita bantu untuk meringankan itu. Nah, <laughs> barakallahu fikum. Al-masyaqqah tadlibut taysir. Perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Ini masuk di sini ya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin utsaimin ta'ala qauluhu kullu ma kallafahu dhamirul fa'il ya'ud ala syara' Masya Allah dhamir fa'il situ kembali ke syara' ke syariat setiap sesuatu atau segala sesuatu yang dibebankan oleh syariat itu maksudnya ay kullu syai'in kallafahu syara' bihil ibad segala sesuatu yang syariat itu telah membebankan kepada hamba-hamba nah barakallahu fikum min hadad din dari agama ini agama apa berarti agama Islam Fa innahum yassarun, maka sesungguhnya dipermudah. Semuanya dipermudah. Paham ya? Naam. Wa dalil hadhil qaidah, dalil kaidah ini adalah qauluhu tabaraka taala, firman Allah taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pada agama ini sesuatu yang berat, kan enggak ada. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Paham ya? Nah, kalau ada keberatan pasti mendatangkan kemudahan. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kita lihat. Wa hina dzakara ahkamas siyam ma'a masyaqqatih. Dan tatkala Allah Taala menyebutkan hukum-hukum puasa bersamaan masyaqqatih, adanya unsur keberatan di situ, apa kata, kata Allah Taala? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Sekarang antum safar, boleh enggak enggak puasa? Boleh. Kemudahan kan? Ketika antum sakit, diperbolehkan nggak puasa. Mudah kan? Walaupun menggantikan di hari-hari yang hari-hari yang lain. Menunjukkan bahwasanya apa? Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, jika enggak mampu dengan duduk. Jika enggak mampu dengan berbaring. Ringan atau enggak? Ibrahim, ringan, gitu loh. Nah, kita lihat. Wahadin iradah dan keinginan di sini Allah telah menginginkan kemudahan ini hial iradah syar'iyyah hiya al-iradah asy-syar'iyyah. Iradah di sini adalah iradah syar'iyyah, yakni Allah Ta'ala syara'ad din taysiran 'alaikum masyaallah. Maksudnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan agama ini dipermudah untuk kalian. Sudah dipermudah bayangkan. Oleh karena itu kalau ada orang membebankan diri dalam agama akan terkalahkan gitu loh. Sudah dipermudah. Buktinya apa? Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Menunjukkan jangan di Nah barakallahu fikum dibikin berat Paham belum? Nanti ada dalilnya yang akan kita baca nanti. Kalah dia kalau orang-orang itu kalau orang apa? Terlalu membebankan diri pada perkara yang tidak dibebankan oleh syariat. Nah, kita lihat di sini. Wa qala Allah tabaraka ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum." Tidak Allah Ta'ala menginginkan pada kalian untuk menjadikan pada kalian sesuatu yang berat karena akan tetapi Allah Ta'ala inginkan untuk mensucikan kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Walan syahadat din ahadun illa ghalabahu. Allah musta'an. Dan tidak ada yang memberat-beratkan diri dalam agama ini seorang pun kecuali apa? Ghalabah, dia terkalahkan. Kenapa terkalahkan? Syariat banyak enggak syariat? Banyak sekali, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah kalau kita semuanya mengamalkan sunnah, semua sunnah kita amalkan, berat. Kita mengamalkan semampunya, ya enggak? Apakah semua sunnah sudah kita amalkan? Kan belum. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Atau contohnya, Sholat enggak, sholat dengan berdiri enggak mampu dipaksa, harus berdiri. Anak enggak mampu, pokoknya harus berdiri. Orang berat. Karena itu ada yang namanya keringanan. Paham belum? Sholat dengan berdiri. Kalau enggak mampu dengan apa? Dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan apa? Berbaring. Kalau enggak mampu dengan apa? Semampunya. Ya enggak? Selesai kan? Semampunya. Nah, bukan berarti enggak sholat. Tetap sholat tapi semampunya. Hatta walaupun dengan isyarat gitu loh hatta walaupun dengan niatan, tapi sholat tetap, nggak gugur sampai dia masih apa? Masih hidup, selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, bagaimana Isa? Sholat nggak dia? Disolatkan, paham ya? Sudah meninggal dunia. Nah, lain lagi urusannya ya, kita lihat sini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsul wa yaqul dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu utusan. Siapa yang ma'ruf diutus ini? Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al Ashari. Mu'ad bin Jabal Abu Abdurrahman Abu Musa al-Ash'ari siapa namanya? Abdullah bin Qais. Kedua sahabat yang mulia ini diutus untuk berdakwah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Yassiru. Nah, kalau dalam riwayat itu yassira wa la tu'assira. Basyira wa tunafira. Berarti kalau lafaznya umum berarti utusan-utusan itu banyak sekali. Tapi ini nasihatnya. Kata Rasulullah, "Yasiru wa la tu'assiru, basyi wa basyiru wa tunafiru." Apa artinya? Permudahlah eh, dakwah kalian untuk mereka dan jangan kalian mempersulit mereka. Dan berilah kabar gembira kepada mereka, jangan kalian membuat lari mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'itsum muyassarin wa lam tub'atsu mu'assir. Nah. Mu'assirin, muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Wa inna ma bu'itsum hanya saja kalian itu diutus untuk membuat mudah Walam tub'atsu dan kalian tidak diutus mu'assirin untuk bikin orang itu sulit. Paham belum? Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim la yukaliful nafsan illa mus'aha. Kemudian juga firman-Nya la yukaliful nafsan illa ma ataha. Kemudian juga firman-Nya fattaqullaha mastata'tum. Naam. Qul hadza yadullu ala anna ad-dina yusrun fa kullu kalau kallafahu Allah bihil ibada fa innahu muyassarun li aslih. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya agama itu mudah maka segala sesuatu yang Allah telah bebankan pada hamba-hambanya menunjukkan itu dipermudah sejak awalnya. Sejak asalnya itu mudah. Faham belum Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah. Nah, kita lihat sini. Wa minal amsila 'ala dhalik contohnya adalah al-misalul awal termasuk contoh-contohnya yang pertama contohnya adalah as-shalawatul khamis, solat lima waktu. Alati hiya ibadat al-amaliyah. Yang mana solat lima waktu adalah induknya Bukan ibunya ya, induknya. Induknya ibadah-ibadah yang sifatnya amalan. Fasalawatul khams yasirah. Salat lima waktu itu mudah gitu loh. Mudah atau enggak? Mudah. Itu pun banyak orang yang enggak sholat, Paham ya? Banyak orang yang keberatan. Paham ya? Allah musta'an. Kalau datang dikumandangkan adan untuk untuk apa? Agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak segera ke masjid. Tapi kalau datang 17 Agustus, untuk memperingati jasa para pahlawan yang sudah meninggal dunia kata mereka semangat hormat bendera berjam-jam hening cipta diam ini merenungi jasa-jasa para pahlawan terdahulu ahlu sunnah bukan berarti nggak memperingati ahlu sunnah memperingati dengan cara mendoakan mereka mendoakan mereka dengan kebaikan orang-orang yang meninggal dari kalangan pahlawan yang muslimin muslimat mukminin mukminat kan itu bukan berarti ahlu sunnah kemudian wah ahlu sunnah nggak memperingati para pahlawan Enggak menghargai jasa para pahlawan kita katakan menghargainya dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara dangdutan. Paham ya? Kalau mereka kan 17 Agustus apa? Dangdutan, musik, eh, campur sari, yang campur santri. Campur santri itu itu. Paham yang ngajinya orang-orang itu ya, eh, nada dakwah itu ya, campur santri biar enggak terlalu nampak apa? Nampak ke musik dangdutnya campur santri. Ya kiainya sama santri-santri itu nyanyi nanti. Allah musta'an seperti itu. Seperti itu termasuk apa? Termasuk peringatan yang tidak benar. Memperingati jasa para para pahlawan yang sudah meninggal itu dengan cara mendoakan. Allahumma khfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Selesai, doakan. Nah, seperti itu. Ini sekedar selingan mengenai salat lima waktu ini walaupun ringan, tapi banyak orang yang enggak salat. Paham ya? Nah, banyak orang yang apa tadi? Orang yang tidak sholat banyak sekali. Nah, barbelan nggak usah nanya. sit up nggak usah nanya, push up sudah kerjaannya. Paham ya? Kemudian lari maraton sudah kerjaannya, tapi melangkahkan kakinya ke masjid. Masjid ini cuma satu meter dari rumahnya. Berat katanya. Allah mustahil itu imannya yang lemah. Allah mustahil. Banyak seperti itu banyak sekali. Lalu Lau annaka dhamanta ba'daha ila ba'din lastaghraqta minka 75 masya Allah. Solat lima waktu ini kalau seandainya kamu gabungkan sebagiannya kepada sebagian yang lain atau gabungkan langsung solat lima waktu 17 rakaat atau 18 17 rakaat itu niscaya apa? niscaya kamu akan memakan waktu khamsan wa sab'in daqiqah khamsan wa sab'in daqiqah 75 menit paham ya? sampai satu jam atau enggak ini? satu jam lebih sedikit ya enggak? nah barakallahu karena, karena satu jam berapa menit? Eh? 60 apa? Menit. Satu menit berapa detik? Yang masalah, satu menit berapa detik? Satu jam 60 menit. Satu menit berapa detik? 60 juga. Satu detik berapa? Ya detik itu, paham ya? <laughs> Kita lihat di sini ya. Nah, likul salatin asdaqainya. Setiap satu kali salat itu apa 10 menit. Nah, ya, walikul wudu'in khams daqa'iq. Setiap wudunya 5 menit. Gabung semuanya ya, digabung semua ritualnya itu, fahiya yasiratun binisbati lil yaumil kamil. Ini sangat mudah sekali. Dinisbahkan kepada seharian penuh itu ya, mudah sekali. Salatnya 10 menit itu pun bisa dikatakan apa? Panjang pendek segitu. Kemudian wudunya 5 menit. Nah, jadi kalau wudhu sampai seperempat seperempat jam itu pertanyakan. Khawatirnya apa? Kena penyakit was-was atau semisalnya. Allah musta'an. Kemudian ya, kita lihat lagi. Wa muyassaratun min jihatin ukhra dan dipermudah dari sisi yang lain. Annaha wazza annaha wuziat ala 24 sa'ah. Bahwasanya salat lima waktu tersebut dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 24 jam. Paham belum? Maksudnya 24 jam tersebut untuk melakukan apa? Salat lima waktu ada bagian-bagiannya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Mengambil dari 24 jam tadi itu. Paham ya? Waktu subuh eh, ketika terbitnya fajar shadiq. Hingga kapan? Hingga kapan? Eh? Terbit matahari. Paham ya? Itu globalnya ya. Walaupun kalau misalnya dia tertidur dan semisalnya sebelum zawal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian waktu duhur ketika sudah zawal, matahari tergelincir ke arah mana? Timur atau selatan? Barat. Eh, nah. Kemudian apa? Barakallahu fikum. Bayangan ke arah mana berarti? Timur. Nah, itu nanti sudah masuk ke dikatakan apa? Masuk waktu sholat duhur. Kemudian waktu sholat asar melihat lagi bayangan lagi. Kalau bayangannya apa? Lebih pendek dari bendanya atau lebih panjang? Antum? Lebih panjang? Lebih pendek? Lebih panjang? Eh? Apa? Waktu sholat asar, ketika bayangan benda tersebut lebih panjang atau lebih pendek? Sama. Ketika sama ya. Nah, barakallahu fikum ditambahkan sedikit fe itu tambahan kodrun zaid setelah zawal itu. Nah. Kemudian waktu maghrib apa? Ketika matahari terbit atau terbenam? Dari arah mana? <laughs> terbenam dari arah mana? Dari arah mana? Ewa, terbenamnya dari arah timur tapi ke barat. Paham ya? Terbenamnya di barat itu enam. Kita lihat sini. Kemudian waktu Isya kapan waktu Isya antum? Setelah matahari terbenam, apa yang terjadi? Ufuk bagian barat apa yang terjadi? Hah? Terjadi apa? Muncul cahaya apa? Cahaya jingga kemerah-merahan itu. Nah, kalau sudah itu hilang, gelap, itu baru masuk apa? Masuk waktu sholat isya. Nah, barakallah fikum seperti itu. Wa anna aktsaraha fil waqti alladhi yakunu fin nas mustayqidin. Masyaallah sudah dipermudah ya. Kebanyakannya waktu-waktu salat itu kebanyakan adalah waktu-waktu yang manusia itu sudah bangun dan sadar gitu loh. Paham belum? Nah, itu itu pun masih banyak orang yang tidak salat kan mengerikan. Allah musta'an seperti itu. Kita ambil satu lagi atau tiga lagi ya. Al-mithal tsani total yang kedua, al-haqlu wajib, yaitu hak yang wajib harus tunaikan fi zakat dalam masalah zakat hak yang wajib yang harus tunaikan di dalam zakat. Wahidun fil arba'in fi urud tijarah. Nah, barakallahu fikum. Apa ini? Wahidun fil arba'in? Eh, empat puluh, nya kan? seperempat puluh kan? Nah, barakallahu fikum berkaitan masalah apa? Urud tijarah, hasil perdagangan, jual beli. Karena kesimpulannya gini kesimpulannya nanti. Caranya biar nggak bingung, kalau mau zakat harta, kan sudah kita lewati, kembali ke perak atau kembali ke mana? ke emas. Ini pahami bapak ya. Kembali ke perak atau ke emas. Kalau perak kalau sudah 200 dirham. Kalau emas kalau sudah berapa dinar? 20 dinar. 200 dirham itu senilai dengan berapa gram perak murni? 595 gram. Paham ya? Kemudian 20 dinar senilai dengan berapa gram emas murni? 85 gram, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu nanti mengeluarkan 2,5 persennya. Diglobalkan biar atau nggak bingung. Semua total harta simpanan tadi itu dibagi 40 selesai. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Wahid ke arba'in. Ditotalkan itu caranya gitu. Antum punya punya harta ini, harta itu, kemudian misalnya dikumpulkan satu, eh, harta ke total keseluruhan tadi itu dibagi 40 hasilnya itu dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Kalau mau dirinci lagi 2,5 persennya. Nah, ya kalau diglobalkan tadi itu sudah. Biar enggak bingungan langsung ada bagi 40 hasilnya itu sudah. Paham ya? Hasil daripada apa? Nah, barakallahu fikum pembagian tadi itu. Nah, barakallahu fikum itulah hasil yang harus dikeluarkan untuk zakat harta. Faham belum Ibrahim? Eh, wa na'am barakallahu fikum. Wa dzabul fiddah ma'ruf. Wa wasahlu laysa fihi sa'ubah abadan. Ini mudah sekali enggak ada kesulitan sama sekali. Wa ma'a dzalik fa fiha tashilatun ukhra. Bersamaan dengan itu masih ada kemudahan-kemudahan yang lainnya. Fa laysa kullul amwali tajibu fiha zakah. Tidak setiap harta itu wajib zakat. Tidak semuanya, ada yang wajib, ada yang tidak. Fal malul ladzi yahtajuhu al-insanu li nafsihi ma 'adad wal fiddah laysa fihi zakah. Harta yang dibutuhkan oleh manusia untuk dirinya sendiri selain emas dan perak enggak ada zakatnya. Seperti kuda. Paham ya? mobil, motor yang dia pakai itu enggak ada zakatnya. Paham ya? Kita lihat sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah ini. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim nah barakallahu fikum pada budaknya dan juga kudanya sedekah zakat maksudnya enggak ada zakatnya. Antum punya mobil Avanza atau motor gitu, itu nanti setiap tahun enggak ada zakatnya. Paham ya? Kecuali antum jualan mobil. Jualan mobil antum simpan harta antum dalam bentuk apa? Bentuk barang jualan tadi itu. Itu nanti kalau melebihi nisabnya dan sampai haul mengeluarkan zakatnya 2,5% dengan ukuran emas dan perak, tapi yang rojih lebih cenderung apa? Dengan ukuran perak karena lebih cepat sampai kepada nisabnya dan lebih cepat untuk sampai kepada fukara dan masakin. Dua setengah persennya. Kalau bingung bagi 40 selesai. Nah barakallahu hasilnya itu nah yang antum keluarkan apa? zakatnya. Hasilnya itu yang apa yang sudah dikatakan apa? enam hasil daripada enam pembagian tadi itu itulah hasil yang harus antum keluarkan. Al-misal salis yang ketiga, as-shaum yasirun fil haqiqah. Puasa pun juga mudah secara hakikatnya. Nah, perhatikan baik-baik, puasa itu mudah secara hakikatnya. Naam. Wa huwa syahrun wahid, cuma satu bulan saja. Min isnai asyara syahran dari 12 bulan cuma satu bulan saja. Bulan apa itu? Ramadan. Fa ahada asyara juz'an min isnai asyara juz'an. Maka 11 bagian dari 12 bagian diambil teman apa? Satu saja. Yakunu fiha al-insan taliqan ya'kul wa yashrab wa yamtat wa yatamatta bin nisa' kama 11 bulan tersebut dibiarkan manusia itu makan, minum, bersenang-senang dengan perempuan, maksudnya istrinya, kama syaa sebagaimana dia kehendaki. Wa ma'a dzalik hadzal wahid bersamaan dengan itu, satu bulan ini minal isna asyara dari 12 bulan na barakallahu fikum nisfuhu iftar wa dzalika fil lail fahuwa idnam fahuwa idan muyassarun alhamdulillah bayangkan itu bulan itu satu bulan itu aja puasa itu aja itu enggak full seharian penuh untuk puasa sebagiannya separuhnya puasa separuhnya buka mudah atau enggak mudah ini pun banyak orang yang banyak enggak puasa banyak sekali yang yang banyak alasan karena sibuk kerja sibuk ini sibuk itu sibuk itu Allahul musta'an kita lihat sini Al-misal rabi yang terakhir al-hajju waqad nassa fihi bidzat 'ala istitaah Haji pun juga mudah dan sungguh telah ditetapkan di dalam dalil secara zatnya apa bagi orang-orang yang mampu. Haji pun bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya enggak wajib. Mampu apanya nih maksudnya? Mampu kekuatannya dan hartanya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Qala ta'ala ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya untuk Allah taala kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Li'annal masyaqqata fil haji mutawaqqi'atun dikarenakan yang namanya keberatan, berat untuk haji itu terwujudkan dan ada gitu loh. Fil wusul ila Makkah itu sampai ke Mekah. Apalagi kita orang Indonesia, butuh kendaraan ke sana kan itu. Nah, berat. Wa ada ilmu manasik dan juga dalam menunaikan manasik ritual haji itu juga berat, butuh orang yang kuat Nah, Fakulu masyarakat Allah fahuwa muyassarun min aslih. Maka setiap perkara yang Allah syariatkan maka itu dipermudah secara nah barakallahu fikum pada asalnya sudah dipermudah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.